Apakah termasuk sikap hikmah? Atas nama tawadhu kemudian diam terhadap kemungkaran, termasuk diam atas fitnah yang terjadi. Taib. Diam, mendiamkan sebuah kemungkaran ada dua macam. Yang pertama, dia mendiamkan kemungkaran, tidak dia ingkari dikarenakan tidak punya kemampuan. mil kudro, Situasi nggak memungkinkan untuk dia ingkari. Ketika nanti dia mengingkari dengan lesan, dengan tangan, akan muncul fitnah yang lebih besar lagi. Maka dia diam. Tapi hatinya mengingkari. Tidak rela. Yang ini bagus. Ini termasuk hikmah dalam ingkar lumungkan Apa? Ini nggak berdosa. Yang kedua, mengingkari kemungkar, mendiamkan kemungkaran, tidak mengingkari kemungkaran dalam keadaan dia punya kemampuan. Ma'al kudroh, as-sukutu ma'al kudroh. Dia punya kemampuan tapi dia diam. Ketika dia bicara banyak kemaslahatan tapi dia diam. Entah dikarenakan khawatir dunianya hilang atau karena tendensi pribadi atau yang apa ya. Apa dia punya kemampuan tapi dia diam. Ini yang tercelah. Ini yang disebut dengan syaitanun akhras, setan bisu. Yang ini bukan namanya hikmah, ini namanya penyimpangan dalam perkara karun mungkar ya ikhwan. Tidak boleh. Sehingga dibagi dua barakallah. Wallahu alam yusawab. Itu dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah kaidah ingkarul mungkar. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah tafsirnya menyebutkan sekian banyak efek negatif ketika ada orang yang mendiamkan kemungkaran padahal dia punya kemampuan untuk mengingkarinya. Ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim tentang sifatnya uh, Bani Israel, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel 'ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun." Beliau menerangkan ini ayat dengan menyebutkan poin-poin eh, efek negatif mendiamkan kemungkaran padahal punya kemampuan dalam mengingkari. Barakallahu Ini di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah ya kan yang tadi. Barakallahu Al-Maidah 68 69. Antum cek tafsir ayat tersebut dibawakan cukup panjang efeknya barakallahu fikum. Sehingga dibagi dua. Wallahu taala alam bisawab.